Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> Alhamdulillah Allahumma salli sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi fi kulli lahdatin abada Adada ni'amillahi wa ifdalih Alhamdulillah Rabbil ma'alif rahimallahu ta'ala Wa nafa'ana wa bi ulumihi Fid amin ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها المبادرة بها في أول مواقفها وفي ذلك فضل عظيم Kita masih di dalam bab mengenai salat dan beliau menjelaskan di sini tentang bab keutamaan mendahulukan salat pada awal waktu. Kata beliau radhiyallahu anhu wa dan termasuk daripada menjaga sholat kita sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran wahafidu ala salawati wa salati adalah al-mubadaratu fi awali waktiha yaitu melaksanakan cepat-cepat sholat tersebut pada awal waktunya wa fi dzalika fadlun azim karena yang di dalam demikian itu merupakan sebuah keutamaan yang sangat agung وهو دليل على محبة الله تعالى وعلى المسارعة في مرضاته ومحابه، dan hal itu merupakan sebuah pertanda jika seseorang selalu melaksanakan sholat pada awal waktunya kata Habibullah Haddad suatu pertanda bahwasanya Allah mencintainya dan bahwasanya dia selalu cepat-cepat ingin melaksanakan sesuatu yang membuat rela Allah dan membuat cinta Allah Dola alaihi salatu wassalam Rasulullah bersabda dalam hadisnya Awalul Waktu ridwanullah Wa akhiruhu afwallah Sesungguhnya awal waktu itu adalah Keriduan Allah Dan akhir waktu itu adalah ampunan Allah Wa innal abda la yusalli salata Walam yukhrijha min waktiha ولما فاته من أول وقت خير له من الدنيا وما فيها Dan Rasulullah juga bersabda bahwasanya seorang hamba akan melaksanakan salat dan tidak mengeluarkan salat tersebut dari waktunya. Dan ketika suatu waktu dia ketinggalan salat tersebut pada awal waktu, itu dia lebih merasa sedih daripada kehilangan dunia dan seisinya. Itu tandanya orang mukmin. Tentunya kita bukan termasuk yang semacam itu mungkin. Tapi semoga kita termasuk yang semacam itu nantinya kemudian hari. Wakabiyahun bil mukmin dan merupakan sebuah keburukan bagi seorang mukmin. An yadkhul alaihi waktu salatihi wa huwa ala syughlin min ashghalid dunya falaytruku. Termasuk daripada keburukan seorang mukmin jika sudah datang waktu salat tapi dia masih dalam kesibukan yang berkaitan dengan dunia dan dia tidak meninggalkannya. Harusnya begitu dia tahu waktu sudah masuk maka ditinggalkan segala macam aktivitas duniawi. Wa yakumu ila faridati illa faridatihi allati katabaha Allah alaihi dan hendaknya dia melaksanakan cepat-cepat kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah taala. Tapi ini tidak sebaliknya malah tidak melaksanakannya. Wa mazalika dan yang demikian itu tidak dilaksanakan kepada seseorang kecuali illa mun udmil ghuflah wa gillatil ma'rifah billah kecuali karena saking agungnya lalainya orang itu. Dan saking sedikitnya pengetahuan tentang Allah sampai dia melakukannya semacam itu. Wa min dhafir fil akhirat dan termasuk daripada lemahnya semangat serta keinginan untuk mendapatkan nilai-nilai akhirat. Nah, oleh karena itu maka saya dijelaskan di sini Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya dan ditanyakan oleh para sahabatnya ketika berucap Ya Rasulullah ayul a'mal Ahabu ilallah Pekerjaan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menjawabnya as-salatu li awali waktiha. Salat pada awal waktu. Itu paling abdulnya dan paling dicintainya suatu pekerjaan amal ibadah. Mungkin kita ingin tahu awal waktu itu yang bagaimana? Yang pasti kalau di Masjid Jami ini kalau kita melaksanakan sholat jamaah di Masjid Jami pasti kita melaksanakan sholat pada awal waktu. Begitu pula masjid-masjid jami yang lainnya. Tapi kalau masjid-masjid yang bukan jami belum tentu. Karena kriteria daripada awal waktu, jadi waktu sholat itu ada tujuh macam. Jadi sedikit kita mengupas masalah fikihnya biar kita paham betul. Jadi waktu sholat itu ada tujuh macam. Yang pertama waktu fadilah atau dikatakan fadilah awal wakat. Faham? Waktu fadilah. Kapan waktu fadilah itu? Mulai masuknya waktu sholat sampai berlalunya waktu tersebut untuk sekedar melaksanakan asbabus sholat seperti menjawab azan, menutup aurat, bertoharoh, kemudian sholat dua rakaat sebelum farad, kemudian sholat fardu pada waktu itu. Didefinisikan oleh para ulama, kira-kira waktu fadila itu setiap waktunya. Itu adalah dari mulai masa waktu sampai 20 menit maksimal setengah jam. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat pada awal waktu sampai setengah jam itu namanya dia sudah mendapatkan fadilah awal waktu. Itu yang dimasukkan oleh Nabi SAW yang melaksanakan sholat pada awal waktu berarti dia telah melaksanakan sebuah amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Lalu setelah waktu fadilah ada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu adalah ulama menganggap memberikan alternatif kedua bagi yang tidak bisa melaksanakan sholat pada awal waktu, ya sholatlah pada waktu itu. Nah itu namanya waktu ikhtiar. Nah, itu masing-masing sholat, masing-masing waktu sholat berbeda-beda. Seperti pada waktu sholat isya sekarang yang akan datang nih, waktu fadilahnya setengah jam pertama. Kemudian masuk waktu ikhtiar. Sampai kapan? Sampai berlalunya sepertiga malam. Jadi malam tadi kan masuknya dari jam setengah enam, setengah tujuh, setengah delapan, setengah sembilan, setengah sepuluh, setengah sebelas, setengah dua belas, setengah satu, setengah dua, setengah tiga, setengah empat, jam setengah lima kurang seperempat subuh. Berarti kan sebelas jam. Sebelas jam dibagi tiga. Berarti kan berapa? Eh, tiga jam dua per tiga. Tiga jam dua empat puluh menit kira-kira. Nah, dihitung setengah tujuh, setengah delapan, setengah sembilan, tiga jam kan? Nah, berarti jam sembilan lewat sepuluh, kalau kita melaksanakan sholat isya pada waktu itu, berarti sudah habis waktu ikhtiarnya. Tinggal waktu jawas. Yang ketiga adalah waktu jawas. Nah, waktu jawas itu kalau kita melaksanakan sholat pada waktu itu tidak apa-apa. Tapi kita tidak mendapatkan fadil awal waktu. Dan bukan di waktu ikhtiar. Kemudian ada waktu yang keempat, waktu jawas bila karoha. Eh, waktu jawas bi karoha. Waktu jawas dengan karoha. Yaitu kalau kita laksanakan sholat pada waktu itu hukumnya makruh. Seperti waktu isya, waktu jawas bi karohanya itu adalah satu jam sebelum sholat subuh. Subuh sekarang jam 4 lewat seperempat, berarti jam 3 lewat seperempat kalau kita laksanakan sholat pada waktu itu, berarti kita laksanakan sholat isya dalam keadaan makruh. Itu maksudnya waktu jawas bikarohah. Yang kelima ada waktu hurma. Kalau kita laksanakan sholat pada waktu itu seperti tadi dikatakan. Orang yang tidak mengentengkan sholat sampai kadang-kadang sebagian sholatnya keluar dari waktunya. Nah, kecuali orang itu adalah orang yang paling agung kelalaiannya. Orang yang tidak mengagungkan Allah dan tidak mengagungkan nilai-nilai akhirat. Nah ini, kalau kita melaksanakan sholat pada waktu itu hukumnya haram. Yaitu jika tersisa dari waktu sholat tertentu, tidak cukup untuk melaksanakan sholat tersebut. Sholat isya tinggal 4 menit padahal untuk melaksanakan sholat isya 5 menit nah itu namanya kalau kita sholat pada waktu itu namanya waktu hurma dan kita haram hukumnya kalau tidak ada uzur tentunya kalau ada uzur tidak apa-apa uzurnya meninggalkan sholat atau sampai mengeluarkan sholat dari waktunya itu 4 karena tidur karena lupa karena menjamak dan karena dipaksa untuk meninggalkan sholat. Nah itu kalau terjadi empat itu nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi kalau nggak terjadi empat ini maka hukumnya e, dia berdosa karena melaksanakan sholat pada waktu hurma. Kemudian yang keenam adalah waktu uzur. Nah, waktu uzur bagi yang menjamak. Maka kebalikannya kalau seumpama kita jamak takhir dari sholat maghrib ke isya berarti waktu uzurnya maghrib isya. Kalau kita jamak takdim berarti waktu uzurnya isya maghrib. Begitu pula duhur sama asar. Sedangkan sholat subuh nggak ada waktu uzurnya. Kemudian ada waktu lagi waktu doruroh. Waktu doruroh itu adalah waktu jikalau tersisa dari waktu tersebut sekedar untuk melaksanakan takbiratul ihram saja. jika Jikalau tersisa pada waktu tersebut sekedar untuk melaksanakan takbiratul ihram. Allahu akbar. Berarti dia telah mendapatkan waktu fadilah bagi mereka yang terhalang daripada melaksanakan sholat seperti orang yang haid, seorang yang nifas, seorang yang pingsan, seorang yang gila, waras kemudian. Nah, kalau dia waras, waktu sholat masih ada. Sekedar untuk melaksanakan takbiratul ihram, apalagi lebih satu jam, dua jam, maka hukumnya wajib dia melaksanakan sholat itu dan sholat itu menjadi tanggungan kewajibannya dia. Kalau sempat, laksanakan sholat pada waktu itu. Kalau nggak sempat, maka nanti digodok setelah waktu tersebut sudah habis keluar gitu loh. Nah, itulah e, secara sekelumit daripada waktu-waktu sholat itu. Nah, tapi kita kadang-kadang sudah kita nggak sholat jamaah, sudah kita nggak sholat jamaah di masjid, nggak sholat jamaah di rumah maupun di mana saja, ditambah lagi kita nggak sholat pada awal waktu lagi. Dan ini semua tidak mungkin terjadi kecuali karena kelalaian kita kita tidak peduli. Kenapa kita tidak peduli? Karena kita tidak tahu. Kita nggak bakal tahu kalau nggak belajar. Kita nggak bakal tahu kalau nggak mati. Pilih deh salah satu. Kita nggak bakal tahu hakikatnya sesuatu kecuali kalau kita belajar. Oh begitu hukumnya, nah, baru tahu. Atau kita mati dulu baru tahu nanti. Nah terserah pilih yang mana nih. Oleh karenanya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu wa ardoh, beliau berkata, An-nasu mauta fa matu intabahu. An-nasu niyam fa matu intabahu. Yang namanya manusia itu kebanyakan tidur. Tidur daripada urusan akhirat tidur, daripada urusan ridho Allah tidur. Nggak paham namanya orang tidur, nggak sadar dia. Tapi nanti tatkala dia mati baru dia bangun. Baru dia sadar. Baru dia menyesal. Apa gunanya penyesalan pada waktu itu? Nah, oleh karenanya jadi cukup Nabi Muhammad telah menjelaskan semuanya. Para sahabat menjelaskan semuanya, para tabiin menjelaskan semuanya, para ulama sudah menjelaskan semuanya. Tinggal kitanya yang nggak mau. Jangan sampai kita katakan mereka tidak menyampaikan. Mereka itu semua menjadi saksi. Al-Quran menjadi saksi. Nabi Muhammad menjadi saksi bagi umatnya. Para ulama menjadi saksi bagi bagi masyarakat mukmin. Mereka nanti akan ditanya, eh, saya tidak belajar, saya tidak ada yang mengajari siapa, siapa bilang. Seperti saya al fagir Alhamdulillah Pada saat ini saya melaksanakan kewajiban saya Yaitu Mengeluarkan, menyampaikan amanat yang ada pada diri saya Jadi kalau seumpama ada yang gak datang Ya salah dia sendiri Jangan sampai salahkan nanti di akhirat nggak ada yang menyampaikan pada saya Kita sudah sampaikan Dan itu kewajiban daripada para guru Para ustadz, para da'i Sebisa mungkin Dimanapun dia berada di, bagai, di berbagai keadaan apapun, maka hendaknya dia harus menyampaikan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan tentang aku walaupun satu ayat. Dan Al-Quran sebutkan, "Wa ma 'alaika illal balag." In 'alaika illal balag. Di dalam ayat lain, "Wa ma 'alaina illal balag." Kami tidak punya kewajiban kecuali menyampaikan. Sedangkan kita menyampaikan Allah yang menerapkan apakah akan diberi taufik atau tidak. Itu masalahnya. Oleh karenanya para hadirin, jadi pantas jika Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak didapatkan ilmu ini, tidak diberikan ilmu agama ini kecuali bagi mereka yang bakal dicatatnya sebagai orang berbahagia dunia akhirat. apa bisa? Karena kita mendengar, oh jadi begitu hukumnya. Saya selama ini salah, akhirnya dia bertobat. Oh begitu hukumnya, akhirnya dia berbuat. Berapa banyak yang dia dapatkan? Karena apa? Kita berpacu dengan waktu. Nggak ada yang tahu kapan kita meninggalnya. Nggak ada yang tahu. Bisa jadi ini adalah majelis terakhir bagi kita. Kita paham. Bisa jadi belum sampai ke rumah kita sudah meninggal. Nggak paham. Cukup jazakumullah khair para sahabat Nabi. Mereka berkata, Sina Abu Bakar Siddiq mengatakan, Gal akrabu syai'in yuntadar al-maut. Akrabu gaibin yuntadar al-maut. Beliau juga mengatakan, Innal mauta akrabu ilaikum min syiraki na'likum. Sesungguhnya namanya kematian itu lebih dekat kepada kalian lebih daripada tali tali sendal kalian, tali sepatu kalian. Disampaikan sudah <laughs> oleh oleh Allah sampaikan dalam Al-Qur'annya, oleh Nabi dalam hadisnya, oleh sahabat dalam asarnya, oleh ulama dalam ucapannya maupun dalam kitab-kitabnya, semua disampaikan. Kitanya aja nggak mau tahu. Seakan-akan kita ini termasuk orang yang banyak backingnya. Dari mana backing? Siapa backing kita? Siapa yang mau backingi kita? Semuanya sendiri-sendiri oleh karenanya jadikan sebuah pelajaran bagi kita. Lihat bagaimana Al-Habib Abdullah Haddad. saya berwatak ini yang mengarang kitab ini. Bukan cuma dia berbicara saja tapi betul-betul dilaksanakan dalam kesehariannya. Beliau ini dari semenjak umur 6 tahun sudah hafal Quran. 6 tahun sudah hafal Quran. Kemudian dari semenjak umur 6 tahun beliau itu mempunyai wirid daripada sholat pada waktu duha sebanyak 200 rakaat dari umur 6 tahun 200 rakaat dia laksanakan sholat kemudian beliau ini yang dikatakan ketika beliau meninggal seingat saya bukan tahadus bin nikmah bukan sombong tidak tahadus bin nikmah seingat saya saya belum pernah melaksanakan dosa dengan sengaja enggak coba lihat tapi lihat bagaimana ketakutannya kepada Allah beliau menangis setiap malam tahajud menangis takutnya kepada Allah luar biasa. Siapa yang lebih pantas untuk takut? Beliaukah yang mengatakan semacam itu atau kita? Berapa banyak para ulama-ulama yang yang yang terdahulu demikian? Sayyidina Ahmad Ar-Ramli, ayahnya Imam Ar-Ramli yang saingannya Ibn Hajar itu, beliau berkata ketika beliau meninggal, anaknya bersumpah, "Demi Allah wahai kaum muslimin, aku bersaksi bahwasanya semua anggota badan ayahku ini yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala tidak satupun daripada anggota itu digunakan untuk perbuatan maksiat coba lihat tapi ketakutannya kepada Allah luar biasa wah kita sering maksiat setiap hari maksiat rasa takut nggak ada jadi seakan-akan kita dibekengi bekengi siapa oleh karenanya Imam Ali mengatakan nasuniyam faidamatu intabahu mereka semua tidur kalau sudah mati barulah dia tahu barulah dia menyesal menyesal bagaimana sudah di kuburan apa yang bisa dia lakukan di kuburan? Untung-untung kalau punya anak seorang talibul ilim, untung-untung kalau punya anak seorang ustadz, untung-untung punya mantu seorang dai Allah, maka dia akan memberikan pencerahan bagi kuburannya, mengirimi amal untuknya. Nah, tapi bagi kalau tidak, sedangkan Nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam telah bersabda, Iza mata ibnu Adam inqata'a min amalihi illa salat." Jika seorang Bani Adam sudah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal. Yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah. Ilmu sebaik-baik sedekah yang dijariahkan. Harta yang diberikan ke masjid, harta yang diperuntukkan untuk pondok, santren, madrasah agama dan sebagainya, sebaik-baik harta. Kemudian wa ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Bukan ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang manfaat ini nggak ada ilmu umum manfaat itu. Ilmu yang dimasukkan di sini adalah ilmu agama, yang membawa orang yang memilikinya kepada takwa kepada Allah yang membawa orang tersebut mengajak para orang manusia di sekitarnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah itu ilmu yang manfaat bukan ilmu matematika bukan ilmu sains bukan ilmu biologi bukan ilmu antropologi dan lain sebagainya bukan bukan berarti saya tidak menghimbau saya sendiri sekarang sedang mengambil S3 jadi artinya himbau ambil semuanya ambil tapi gunanya satu Paham? Kita semua bersaing. Kita semua yang muda maupun yang tua. Mari kita bersaing. Siapa yang paling dekat pada Allah? Siapa yang paling banyak beramal untuk Allah? Sekarang waktunya, nggak ada lain. Harusnya kita itu merasa mawas diri dan mengevaluasi diri kita. Sekarang kita semua punya modal. Jangan sampai kita katakan Allah maha Allah maha adil dan Allah tidak memberikan eh, masing-masing uh, modalnya. Iya, Ustaz misalnya dia punya ini, punya itu dan sebagainya. Semuanya adil. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya pikiran dengan pikirannya, yang punya kekuatan dengan kekuatannya, semuanya bisa. Oleh karenanya yang namanya jalan menuju Allah itu tidak seperti dia katakan oleh orang-orang kafir itu yang mengatakan bahwasanya seribu jalan menuju Roma. Tapi ini dikatakan oleh Nabi SAW bukan lebih daripada itu. Jadi banyak jalan menuju pada Allah, banyak jalan. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, Inna fit tasbihi sadaqah. Wa fit tahlil sadaqah. Wa fit takbir sadaqah. Wa, fi, wa imatati tariq sadaqah. Imamatil adha min anit tariq sadaqah. Bahkan senyum di depan orang sadaqah. Jadi semua kita kita punya modalnya. Gak ada yang bilang Allah Taala tidak adil kemudian tidak memberikan masing-masing modalnya. Ada. Gunakan modal itu, gunakan. Oleh karenanya kadang-kadang orang-orang itu masuk surganya itu atau amal kebaikannya yang banyak itu bukan didapatkan dengan banyak mengajar. Berapa berapa kali Nabi SAW mengatakan paling paling siksa yang terberat nanti di hari kiamat siapa? Ulama yang tidak mengamalkan dengan ilmunya. Nggak cukup dengan ilmu saja nggak cukup. Tapi berapa banyak Nabi SAW juga mengatakan inna abdala ummati la al jannata bi kasrati salatihim wala siyamihim wala sadaqatihim walakin bi salamati sudur war rahma wa, wa nafas wa sakhawati nufus war rahma bi kulli mu'min sesungguhnya abdal umatku itu tidaklah mereka masuk surga dengan banyak salat tidak banyak puasa tidak, banyak sedekah tidak. Nah, coba, ini buktinya. Tapi apa yang diamalkan mereka? Bisa lama disudur. Coba, dia nggak punya ilmu, nggak punya harta mau sadako nggak punya. Udah bersihkan hati ente, bersihkan. Jangan ada iri, jangan dengki. Biarkan kita tidur, nggak ada musuh sama orang, nggak ada benci sama orang. Bangun tidur enak, nggak ada benci sama orang, nggak ada iri, nggak ada dengki sama orang. Ingatkan bagaimana Nabi SAW menggambarkan kepada kita. Sebentar lagi akan masuk kepada kalian seorang daripada ahli surga. Akhirnya satu orang itu masuk. Hari kedua, lagi-lagi Nabi SAW mengatakan sebentar lagi akan masuk kepada kalian seorang daripada ahli surga. Orang kedua, orang yang kemarin itu masuk lagi. Kemudian hari ketiga juga seperti itu. Sebentar lagi akan masuk kepada kalian seseorang pada penghuni surga. Lagi-lagi orang pertama dan yang kedua itu. Satu orang yang masuk. Sahabat Nabi bukan seperti kita. Mereka itu sangat antusias mereka itu sangat optimis untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Berlomba-lomba, tanafasu. Tapi fil khairat. Dalam kebaikan. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Umar, putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardoh, beliau tidak membiarkan itu. Beliau datang ke rumahnya dan dia katakan, "Wahai fulan, sesungguhnya saya ini ada masalah sama keluarga saya dan saya sudah sumpah tidak akan kembali ke rumah kecuali setelah tiga hari. Bolehkah saya menginap di tempatmu tiga hari?" Gak boleh silahkan Masuk bertamu Tapi dengan syarat Saya mau bertamu di tempatmu tapi dengan syarat Apa itu? Saya akan selalu mendampingi kamu Gak baik Tiga hari dampingi terus Tapi subhanallah setelah tiga hari dia gak dapatkan apa-apa Tapi justru ibadahnya Abdullah bin Umar Lebih daripada ibadahnya Sahabat tersebut Tahajudnya Abdullah bin Umar lebih banyak Sholatnya Abdullah bin Umar lebih banyak Puasanya, sodakonya Abdullah bin Umar lebih banyak Lalu kenapa ini orang kok sampai disebut oleh Nabi saw. alaihi Hanya keesokan harinya setelah dia mau pergi dia bilang negara sekarang sudah datang waktunya aku meninggalkan rumahmu. Tapi sebelum aku tinggalkan rumahmu aku ingin engkau menjelaskan kepadaku apa sih yang kamu lakukan sehingga Nabi sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan engkau nya adalah penduduk surga masih di dunia tapi dikatakan sudah penduduk surga akhirnya ya namanya orang-orang soleh itu Nah ada yang takabur. Oh iya emang pantas sana dapat itu gitu. Nah itu orang sekarang. Tapi beliau enggak, dia rendah diri enggak. Tidak, ya Imam, ya Abdullah bin Umar, engkau lebih baik daripada aku. Apa yang kamu lihat ya seperti ini aku gitu. Hanya dia heran. Ya udah kalau begitu dia pulang, tapi dipanggil lagi. Saya ini tidak memperhatikan suatu amal kebaikan pun, tapi mungkin, mungkin yang menyebabkan Allah ridho kepada aku itu karena ada satu amalan yang selalu aku lazimi setiap hari. Apa itu? Setiap aku tidur, setiap menjelang aku tidur, aku mengevaluasi diriku. Dari mulai pagi sampai malam aku menyakiti hati orang apa tidak? Berkata sesuatu yang menyakiti hati orang apa tidak? Berbuat sesuatu yang mengambil haknya orang lain atau tidak? Kalau aku ingat, iya aku melakukannya, aku cepat tinggalkan tempat tidurku, aku pergi ke orang itu dan aku minta maafnya. Sehingga aku tidur dalam keadaan bersih, aku tidak benci sama orang. Apa katanya Abdullah bin Umar? Inilah sebabnya yang menyebabkan kau sampai ke dalam surga sebelum kau masuk ke dalam surga. Apa amal kita sekarang apa? Mau sholat satu rakaat setiap hari seperti Allah ada 200 rakaat, nggak mampu. Baru 10 rakaat saja udah capeknya luar biasa. Saya tanya terlalu banyak. Paling tidak kita bersihkan hati. Jangan ada iri, jangan ada dengki. Fem, kalau orang tahu ilmunya, nggak bakalan dia iri. Ngapain kita iri? Ngapain kita iri? Kata Rasulullah SAW, ngapain orang iri? Orang iri itu tahukah kamu? Orang yang iri itu kepada siapa kurang ajar? Kepada Allah yang mengajar, yang kurang ajarnya itu. Kenapa? Karena seakan-akan orang yang iri itu mata demikian. Ya Allah, kamu salah memberikan itu kepada dia, harusnya kepada aku. Kira-kira gimana? Kalau sama murid kita berkata begitu kepada gurunya, akan marah gurunya apalagi Allah SWT. Jadi orang yang iri itu dengki. Dan sekarang kalau dia itu iri demikian, dia orang yang iri itu rugi. Makanya ada di antara sifat hati yang kalau lain-lainnya itu masih mending gitu loh. Tapi kalau iri ini menyiksa diri namanya. Sifat iri itu menyiksa diri. Nggak dapat apa-apa, rugi. Dunia akhirat rugi. Dunianya apa? Setiap melihat orang itu keluar dengan apa? Dengan kenikmatan diberikan dia marah. sumpek hatinya. sumpek kan? Kenapa dia iri? Tetangganya punya mobil baru, dia keluar kelihatan mobilnya oh, sakit. Ngapain? Rugi dia dunianya akhirat. Ketemu dia nggak enak. Nah, makanya Imam Hasan Basri itu mem me me memberikan resep kepada kita. Kalau kita melihat ada orang yang iri, ada resepnya yang jitu. Apa itu? Kamu pakai pakaian yang paling bagus, berhias dengan hiasan yang paling bagus, rapi, sisiran semuanya, kamu datang kepada dia. Setelah sampai di depan dia, kamu katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitnya orang iri itu luar biasa. Kalau kita mau nyakiti dia biar tambah sakit gitu. Tapi jangan kalau bisa kita ambil hatinya, ditobatkan dia gitu. Kenapa? Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak beriman seseorang dari kalian sehingga orang itu berangan-angan, berkeinginan untuk saudaranya seperti apa yang diangankan dan dia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka hendaknya kita seperti itu. Kalau melihat ada orang dolim, maka kita bantu dia. Caranya gimana? Supaya dia itu mengangkat kezalimannya, tobat daripada kezalimannya. Bukan hanya orang yang madlum sebagaimana Nabi SAW bersabda, unsur dolim wal madlum. Bantulah orang yang, yang madlum dan juga orang yang dolim. Sahabat Nabi bertanya ya Rasulullah, kalau membantu orang yang madlum itu sudah jelas, tapi membantu orang yang dolim bagaimana caranya? Masa orang yang dolim masa mau dibantu? Kata Nabi SAW, membantu orang yang zalim itu adalah dengan mengingatkannya dan menjadikannya bertobat daripada kezaliman itu. Berarti kamu telah membantunya. Nah, itu maksudnya. Jadi kita seperti itu. Nah, jadi yang yang penting melaksanakan semua kewajiban. Yang kedua, kita bersihkan hati, nikmat sudah. Jadi yang namanya iri, dengki dan sebagainya. Kita harus tahu, semua itu tidak berguna. Semua itu adalah bisikan setan. Kenapa? Yang namanya rizki apalagi. Kita kan kebanyakan irinya karena rizki. Yang namanya rizki itu adalah syai'un la yurad. Jadi seseorang itu tidak akan bertambah rizkinya kecuali sesuai dengan yang ditentukan Allah Taala. Nggak bakal kemana-mana. Jadi nggak usah memaksakan diri. Ngapain kita mau iri dan sebagainya sampai kita mau melakukan sesuatu yang menyebabkan kita nantinya dapatkan murka Allah waliyazubillah. Sedangkan kenikmatan itu sebentar, sedikit, hanya sebatas di lisan saja kenikmatan itu. Kemudian setelah itu akan menjadi darah daging dan Nabi SAW mengatakan, "Kullulah min nabati minal haram, fannaru aula bihi." Setiap daging yang tumbuhnya karena makanan dan minuman yang haram, maka api neraka lebih berhak untuk mendapatkannya waliyazubillah. Oleh karena itu, maka hendaknya kita itu bersifatkan semacam itu. Coba lihat orang yang dekat pada Allah Taala. Habib Umar bin Abdurrahman atau saya Ruatib, beliau itu anaknya meninggal dunia. Beliau seorang alim, seorang guru besar yang ditakuti, dicintai. Sehingga begitu mereka mendengar ah, putra beliau ini meninggal dunia, ngelayat. Yang ngelayat itu banyak sampai pintu rumahnya itu jebol. Sehingga apa? Sayyidina Umar dengan marah. Cuma dia bilang begini. Betapa besarnya pada diri kalian musibah dunia ini. Demi Allah. Kalau seumpama saya ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Lebih besar pada diriku daripada meninggalnya anakku ini. Tapi tatkala aku ketinggalan daripada takbiratul ihram bersama imam. Justru tidak ada seseorang pun yang layak kepada aku. Tapi kalau sudah urusan dunia yang aku kecilkan, maka banyak orang yang melayat kepadaku. Itulah perbedaannya. Jadi kita tidak melihat hakikatnya, tidak melihat. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, kalau kalian tahu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT, keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Taala bagi mereka yang sholat di soft depan, maka kalian pasti akan saling e, berkelahi, saling rebutan untuk mendapatkan soft yang pertama. Kita kan enggak. Bahkan kita lihat kalau ada sama orang lain, ah fadol, fadol gitu. <laughs> Jadi dia ngalah. Mau dapat kebaikan ngalah. <laughs> Makanya jadi fadol untuk kebaikan itu hukumnya makruh. Jadi kalau kebaikan jadi ya kasih orang. Kecuali kalau memang orang itu pantas untuk di situ. Ya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau tidak jangan kalau kita sebaya ada guru kita kita uh, haturkan nggak apa-apa. Tapi kalau kita sebaya maka usahakan jangan kebaikan itu jangan diberikan pada orang lain. Kita mampu ada orang minta-minta, kita bilang, eh, nanti mau pahala nggak? Gitu. Nah, iya apa? Kasih orang miskin. Orang dia punya uang sendiri ngapain ngasih ngasih tahu sama orang? Kasih sendiri. Nah, jadi kalau kebaikan itu jangan di uh, jangan dipindahkan kepada orang lain. Biarkan kita yang merawat semuanya. Untuk kita masih hidup di dunia ini. Nah, kita lihatkan bagaimana uh, iparnya siapa namanya beb yang meninggal larhamu ipar ente Habib Abdullah Al Haddad Abdullah Haddad mendadak nggak ada yang tahu dia sholat malam, sholat tahajud, waktu sujud meninggal dunia. Beruntung dia. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Kematian itu gak ada yang tahu. Gitu. Kok bisa-bisanya kita yang semacam itu kok kita nggak siap-siap? Apa modal kita? Apa bekal kita? Coba pikir-pikir sekali. Sekarang ini pikir-pikir apa sih yang bisa kita kita andalkan depan Allah SWT? Apa yang sudah kita andalkan kepada Allah Taala? Kok kita merasa tidak takut kepada Allah Taala sekarang ini? Justru kalau sudah urusan dunia, apalagi mau pulang ke rumah ini, ketemu istri nggak bawa uang, wah susah takutnya luar biasa. <laughs> Inilah kita gitu. Lebih takut kepada istri daripada pada Allah gitu. <laughs> Sekarang ini seperti itu. Tapi ya kalau takut dalam urusan dunia sih nggak apa-apa. Takut urusan dunia nggak apa-apa. Karena apa? Nabi pun ngalah. Bahkan kata Nabi SAW, alamatul mu'min. Tanda-tanda orang mukmin an yakula ahlu ayakula huwa bishahiyati ahli. wamil alamatil munafik an yakula ahluhu bishahiyati nafsi. Termasuk daripada alamatnya seorang mukmin itu dia makannya menurut selera keluarganya, bukan menurut dia. Dan di, di antara tandanya munafik, dia itu keluarganya harus makan sesuai dengan seleranya dia. Jadi artinya Pak ditakuti. Kalau masuk ke rumah seperti orang yang sangat-sangat ditakuti, sangat sangar, marah, main tangan dan sebagainya. Nauzubillah. Menurut siapa dia? Sayyidina Ali tidak pernah melakukannya kepada keluarganya. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Lupakah kita pada Nabi SAW telah bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Yang terbaik di kota Bangil adalah yang terbaik pada keluarganya. Yang paling baik kepada istrinya, yang paling baik kepada anak-anaknya, yang paling baik kepada cucunya. Nah, itu adalah yang terbaik di kota Bangil. Wa ana khairukum li ahli. Tapi aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluarganya. Akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala semoga berkatnya majelis yang walaupun sebentar ini semoga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah kami datang semua ke tempat ini ya Allah mengharapkan ridhomu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya al awalin Ya al akhirin Ya zal quwatil matin Ya al masakin Ya al rahimin Agdikulah hajatan ya Rabb dunubana Wasur ayubana Ya Allah jadikanlah semua yang hadir di tempat ini Maupun yang tidak hadir Daripada masyarakat bangil ya Allah Selalu engkau berikan taufik dan inayahmu ya Allah Sehingga kami selalu berbuat untuk perbuatan Yang membuat engkau lebih cinta kepada kami Lebih rindu kepada kami ya Allah Dan ampuni segala macam dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah Allah karena sesungguhnya engkau lebih tahu akan hal itu bahwasanya dosa-dosa itu kami lakukan karena ketidakmampuan kami ya Allah menghadapi hawa nafsu kami menghadapi godaan setan, menghadapi godaan perempuan. Ya Allah, ampunkanlah semua itu ya Allah. Kalau Engkau mau semuanya akan beres ya Allah. Semuanya akan Kau ampuni ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, sebagaimana telah terpampang di arasmu bahwasanya warahmati sabaqat ghadabi dan rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Kami yakin ya Allah dan kami minta dari rumah yang Kau muliakan ini ya Allah. Dari rumahmu ini ya Allah. Berkata orang mulia yang datang ke tempat ini dengan hati yang mulia, dengan hati yang Kau selalu curahkan padanya rahmat ya Allah kami minta kepadamu ya Allah jadikanlah kami termasuk orang yang bahagia. Di dunia bahagia. Ketika menjelang wafatnya bahagia. Di alam kuburnya bahagia. Alam mahsyarnya bahagia. Dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.